orang yang selamat bidini wa dunia wal akhirah Salawatullah wasalamuhu katurake dumateng Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemandu umat pemandu bangsa untuk menuju ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahib Warna alhamdulillah wonten de isu injing niki kula kali sampean saged ketemu malih dalam rangka pengajian yang isinya nggih menika ngangkat utawi nerangaken pinten-pinten hikayah sing berkaitan kelawan akhlak-akhlak tata krama sing sae kangge wong urip niku ya napa kados ingkang kula dawaken wau wonten di awal utawi mukadimah dawuhne Allah muji dateng Gusti Kanjeng Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah Tawani Allah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innaka la'ala khuluqin azim yang artinya kurang lebih ini nggih menika Muhammad sungguh kamu ini adalah orang yang berakhlak mulia. Apa akhlakmu Muhammad? Aku percaya nang awakmu. Dan aku percaya atas ketinggian serta keluhuran akhlakmu wahai Muhammad. Sohib warna ingkang kula hormati. Mriku wonten setunggaling hikayah. Engkang kulo angkat saking ceritane saking cerita sing diceritakan saking Sayyid Sulaiman ibni Mahrun sing masyhur kelawan jeneng Al-A'mash. Al-A'mash niki adalah min ajalit tabi'in. Tergolong tokoh-tokoh dari tabi'in. Tabi'in itu artinya ilmuwan atau cendekiawan yang pernah mengaji kepada para sahabat tapi tidak nututi kanjeng Nabi. Itu namanya tabi'in kalau nututi ke nututi kanjeng Nabi artinya pernah ngaji atau pernah kumpul dalam keadaan beriman bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya sahabat. Nek ndak tahu kumpul karo kanjeng Nabi uripe. Cuma tahu ngaji nang sahabat. Sahabat sing ngaji nang kanjeng Nabi. Niku jenenge tabiin lusing jenenge Sulaiman bin Mahron al Mashhur bil A'mash niki termasuk tabiin termasuk tokoh daripada tabiin pentolane tabiin saat itu pakar-pakar tabiin yang membidangi dalam beberapa ilmu pada saatnya, pada zamannya. wonten ing setunggale waktal tapi ini ku tiange santri gurune jenenge Malik bin Anas Malik bin Anas ki sahabat nututi suargoni Kanjeng Nabi nututi kelempak kali Kanjeng Nabi dalam keadaan hidup Akhoda an Malik ibni Anasin ngaji sopoan sopo Sulaiman, sopo Akmas, An Malik bin Anas saking Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wakanalan lan ono sopo Akmas, latifan iku wong kang lembut. Wong kang telaten. Zorifan tur wong kang cerdas. Cekatan. Mizahan tur wong kang akeh guyone yang ini ku rodok nyelonong. Rodok lucu. Nopo istilah ya rodok lucu niku rodok rodok ngelawak ngoten. Humoris orangnya. Tapi alim, telaten, cerdas. Nek pun lengkap ngeten menungso niku repot singkate dadi wong celaka. Lek mboten kenek godaane setan utawa nafsu. Krono lek tiang cerdas, telaten, ahli guyon, semuanya itu mengandung ilmu. Sak guyon-guyon ini ku mengandung ilmu. Guyone itu mengandung hikmah yang besar untuk keselamatan jiwa kita untuk kepentingan-kepentingan kita nanti di alam akhirat. Niku kuguyoni wong pinter. Boten mencelakakan orang lain tapi menguntungkan orang lain. Tidak merugikan orang lain tapi memberi faedah kepada orang lain. Di antaranya wonten cerita ngeten. Anna Hisham ibn Abdul Malik sa'at temene Hisham ibni Abdul Malik Hisham ibni Makdil Malik waktu niku termasuk keluarga kerajaan. Yang kok corosak niki ya katakanlah jadi gubernur. Hisham ibni Abdul Malik niki ini ku mboten patek seneng teng Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Benci nang Ali bin Abi Thalib niku benci. Tapi seneng nang Sayyidina Utsman ibni Affan Kelawan benci ini sing koyok ngeten niki akhirnya Hisham ibni Abdul Malik punya inisiatif. Mungkin ingin mengangkat sebuah karangan atau buku yang alat-alatnya mungkin kurang lengkap. Akhirnya Hisham Nikuau kirim surat datang Al-A'mash sing isi ngeten. Anik mana kibal khalifah Uthman bin Affan. Pak Mas tolong. Aku catet no sejarah-sejarah Uthman bin Affan sing api-api. Yo yo po Uthman bin Affan iku cara nilai sembayang. Yo opo ni Uthman bin Affan niku lek poso. Ya opo yang Utsman bin Affan niku lek ngatur ke pemerintahan. Soalnya Utsman bin Affan niku termasuk khalifah yang ketiga. Khalifah pertama Sayyidina Ali, nah Sayyidina Abu Bakar, khalifah kedua Sayyidina Umar, khalifah ketiga Sayyidina Utsman ibni Affan. Khalifah keempat adalah Sayyidina Ali. Sohib warna yang kang hormati, Aku jaluk tulung manakib-manakib sejarahnya Osman bin Affan sing api-api tulisan. Wa masawi Ali bin Abi Thalib. Lan uki tulisno kesalahan kesalane elek-eleke Ali bin Abi Thalib. Apa wis kaelekane Ali bin Abi Thalib ku catetan niku. Yopo Ya apa Ali bin Abi Thalib kulit sembayang ya boleh lek maca Quran ya boleh poso ya apa lek ngatur ke pemerintahan mergo Ali bin Abi Thalib iki ya dadi khalifah pisan tolong catet no sejarah Fa akhadzal qirtasa minar rasul. Ah, mas niki panjane wong pinter, salam pinter katik luwes telaten. Dipundut kertas yang dibawa oleh utusan yang diutus oleh Hisham bin Abdul Malik ini dipendet. Mikir al akmas ini, kata tak tulis apa letak Lek tak tulis sak nih. Sejarahnya usman tak dudun sing api-api tok. Ndak katik sing elek-elek. Sejarah Ali tak sebut sing elek-elek tok. Ndak katik tak sebut e. Ya iso ae lek mek nulis. Tapi kira-kira ya opong ku pemikirane wong-wong pada saat itu. Iyo wong sing seneng nang Uthman bin Affan merasa diuntungkan dengan cerita-cerita yang baik yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman merasa diuntungkan karena pujaannya disebut api-api itu. Tapi di sisi lain, bagaimana pengikut-pengikutnya Sayyidina Ali ketika tak tulis sekabiani, opo sejarah ele-ele Sayyidina Ali Tak kek nonang Hisam bin Abdul Malik. Opo ndak bakal perang sak dulur iki. Mikir niki Sohib Warna al Akmas. Sing jeneng asline niku Sulaiman ibni Mahron sing terkenal kelawan al Akmas cerdas telaten. Mugi ahli guyon niki mikir. Sohib warna ingkang kula hormati waktu niku al Akmas niku tepak ngangon wedus. Loh, ulama besar kok ngingu wedus? Loh, jangan dikira. Zaman biyen niku ma min nabiyyin Allahu illa wayar al ghanam sekabehane para nabi sing diutus Gusti Allah niku tau angon wedhus Ojo dikira wong angon wedhus niku asor sohib warna Wong angon wedhus niku mulya mergani Akmas niki masih jadi ulama besar tetap angon wedhus Kenapa aku angon wedus? Banyak hikmah yang diambil dari wedus niku. Bisa mentelok wedus ni. Nek tingon, Sampai taleni gulune ambik tampar. Digeret, lek tempat mboten gelem, yo nopo? Sikile ngrejeng-rejeng ngoten niku. Jecek-jecek ditarik ndak gelem, dikepuk ndak gelem, no ndak gelem, sampai kate gulu gulune niki. tetap ndak gelem wedus niku. Tapi lek wong wis biasa ngangon wedus, mboten kadek ngoten duduk tak ngeten laku wedhus. Padahal wedhus niku termasuk hayawan paling goblok. Hayawan sing paling nakal, sing paling wangkot nggih wedhus niku. Mereka nih digawe latihan ini, para nabi sing diutus nang Gusti Allah niku dikongkon-kongkon wedhus, mulai wedhus niku paling bodoh. Dan pemimpin itu akan memimpin orang mulai dari yang paling goblok sampai sing paling pinter. Nah, sing pinter gampang, sing repot kan sing goblok nih ya. Syekh warna yang kang kula hormati akhiri surat sing diparingaken datang rojo Hisam, Gubernur Hisam bin Abdul Malik niki. ICP nang Asmas, nang Akmas. Mboten ditulis malah dikekno nang dipakakno nang wedhus. Dilebokno nang cangkeme wedhus wa adkhalahu fi famishatin falakat ya dikenyam. Tang wedhus niku dipangan, dilebokno nang jerone. Wong jenenge wedhus nggih diparingi kertas. Zaman niku wedhus nggih mangan kertas, masih sak niki kata. Termasuk wedhus di daerah-daerah kutho niku kathah sing mangan kertas sok Akhirnya ngomong tentang tiang sing gawa surat, Pak. Sing dijaluk nang rojomu, sing dijaluk nang gerakanmu ya iki jawabane apa jawabane ya pokoke diluangi tak lebokno nang cangkeme wedhus subhanallah sakit warna iki nopo hikmahe kira-kira kok dilebokno nang cangkeme wedhus niku nopo Mantun ngoten budal wangsul. Orang yang diutus untuk mengantarkan surat kepada Akmas niku wangsul balik nang Umay Hisham ibni Abdul Malik. Barang balik suwe-suwe kira-kira angsal di gang dinten teko maning utusan surat niki. Thumma ada ilaihi. Fadhahabar rasul thumma ada ilaihi. Balik utusan niku wau. Mantun wangsul nyang nang Hasyam bin Abdul Malik balik maning nang Akmas wa qala lahu innahu qad ma ala qatli illam a'ud ilaihi bi jawabin fikir tausin apa kok teko maning jarak mas aduh susah ku yai <laughs> susah apa kula niki nang jeragan kula dikongkon balik nang sampeyan kongkon gawa jawaban pakai kertas sing mangiko Sing kertasi sampean pakai nang wedus Mang. Lek ndak nggawa jawaban ngangge kertas sing teko mang niko kula kate dipateni. Ya apa iki aku njaluk tolong nang sampean. Kertasnya wis dilebokno nang cangkem wedus dipangan bisa nang wedhus. Kula dipateni ya apa sapa sing nanggung kok aku iki. Anak wedok kula bek ndek omah. Akhirnya, Sohib Marna ambek jaluk tolong nang dulur-dulur waran iki. Iki lah nak sampean bales tulisane ngangge kertas sing dipakai nang wedhus mang dipateni. Dulur-dulur nyang kabeh niki nang Akmas niki. Pokok saiki nyawane wong iki ana nek sampean Pak Mas. Lek wong iki dipateni afdihi minal qatl. Ketimbang wong iki sing dipateni sebab sing lebokno kertas nang jangkeme wedhus bang sampean. Sampean harus tanggung jawab. Apa karepe? Yo ya, sampean dadi gantine jadi paten. Waduh. Eh, bingung niki. Sohib warna yang ingkang kula hormati. Al Akmas niki masih tiangnya angon wedus wong ini ku rotok duwe kesaktian Sohib warna. wedus wedhus niku diselentik wetenge nang Akmas. Tek. Diselentik wetenge niku Teluang sing dipangan nang wedhus kalau metu. Toko jangkem. cenek eh, glek. Iya nih tulisan ini aja gitu, macam-macam. Dilebokno nona menjerit tadi jeletong sawi warna. Iya Piyen boten malbu maning, malbu dihelentik metu maning. Akhirnya jawab niki alak mas niki. Jawabannya untuk di kertas sing mlebu teko tengi wedhus mau amma baktu. Adapun setelah yang di atas. Falau kana li Uthman manaqibu ahlil ardi manafaatka. Munini surat nih. Walau kana li aliyin masawi ahlil ardi madaratka. Fa'alaika bi khuwaisati nafsika. Wassalam. Jawaban ini ngoten. Eh Hisham bin Abdul Malik. Iki suratku. Kok andai kata kebaikan-kebaikan Usman saya sebut dengan lengkap tak tulis semua yang berkaitan dengan Usman dan sejarah yang kumpul dengan bumi-bumi mana wong-wong endi tak tulis kabeh ape-ape Usman Wuh, sing Usman iku ibadah ini, sing perang ini, sing ngatur pemerintahan ini. Ini tak tulis kape. Andai kata ini saya tulis, tidak akan ada manfaatnya bagi kamu. e, Andai kata kaeleani Sayyidina Ali, mulai teko awal sampai Sayyidina Ali wafat. Kita tulis kape tak kirim nonang sampeyan. Yo ndak bakal madoroti nang sampeyan. Oh, perlu nih? Saiki wong urip iku ndak perlu katik ngawruhi salai wong liya. Pemaning katik ngawruhi salai wong gede koyok Sayyidina Ali. Ndak perlu ngawruhi kebagusane wong gede kok Sayyidina Utsman. Kepentingane sampean dhewe ku rekenen, cukup wis. Lapo sampean katene takon kaelekane Sayyidina Ali. Fa alaika bi khuwaisati nafsika, cukun awak dhewe sampean. Wassalam dijawab ngoten sokip warna. Tetapi masih penjalu ini ku kongkon nulis sak monten ani sedin Ali, kongkon nulis kebagusan sedin Utsman dengan kelimpatan akalnya. Dia tidak mengadukan kejelekannya Sayyidina Ali, kebaikannya Sayyidina Utsman kepada Hisam. Kenapa? Karena Akmas berpikir kalau hal itu disebut akan menimbulkan madorot yang sangat tinggi. Madorot yang meluas, madorot sing merata. Wong akal ini melaku, ini tiga tidak akan membahayakan orang lain. Dan Ahmad sadar kalau itu dilakukan oleh Amas maka kebahayaan akan timbul lebih besar daripada manfaatnya. Tuh niku perlu wong duwe akal pintar Perlu wong ngaji niku kangge nyelametno wong liya, bukan hanya menyelamatkan awak dhewe. Sohib warna wonten ing setunggali wakdal bojo wadone al akmas nggih ngoten pindah. Wa minha anna zaujatahu kanat jamilatan fanashajat alaihi. Bojone al akmas niku wonge pinter, kati ayu. Nusus boten gelem nang al akmas niki krana sijine masalah. Ada permasalahan sedikit Terus mboten gelem nang Al-A'mash. Faqala li wahidin min talamidatihi idhab ilaiha wa akhbirha bimakani la'allaha tatubu. Waran. Krono akmas niki sisaken nang bojone muni nang santri nih Le. Kon nyangon nang bunyaimu. Waran. Le aku sampai saiki ndak rapi krono ngerteni bunyaimu. Yo waran yo menawa atine bunyaimu iso lulu menawa atine bunyaimu iso berubah teko sing asale nusus murang-muring saya iso sabar padahal lek jenenge menungso jaler sohib warna dikotenaken nang sing wedok niku nggih pegel tapi masih pegel niku mboten dikatokno nang santri nih mboten jadi koyok-koyok ketoy ya al-akmas niki sebagai seorang kiai sik ketok harmonis karo bojone masih wis asli nih mari tukaran. Wakolalaha. Santri sing dikokon koyok ngeten niki karena perintahnya Al Amas niku rodok global. Cerita macam-macam pun. Cerita nih santri yang jenenge santri kan kepingin bagus Nokia ini. Inna Allah azza wa jalla qad ahsana kismataka haitsu ja'ala zaujaka sayyidan nas. Punyai sampean niki untung punyai duwe bojo Pak Kiai Akmas, Kiai Akmas niku akeh santrine. Ilmu nengi kata, wonge alim. Donya sing digoleki halal kabeh, sing haram didoi. Di masih semua modele nopo cok direken ki Mas niku lek ngamuk, ke ki Mas niku wong e ke kebenjing tiangan angan Akhirnya wonten masalah tidik stres, jaluk sepuro ke Mas nang sampean. Masih tahu mendelik wingi ke Mas niku ndak sejo. Masih tahu nyeneni sampean ke ki Mas buatan sang sengojo. Semua itu dilakukan hanya semata-mata krono cinta nang sampean punyai. Sohib warna yang kula hormati, tepak ngomong ngoten niku kayak ah, Mas niku krungu lek guneme santri sing diutus niku muni ngoten. Dibentak nang Kiai mas Lih, jadi Kiai Akmas dalem Kiai. Faghadiba min huwa naharuhu wa qala lahu, "Ya khubith, arsaltuka litadhkura mahasinihi fa tuha fa akhbartaha bi ayubi." Kon niku tak utus kongkon nyampe no kebagusan kebagusanku. Jadi sing diwarai ku cacatku. Lu bayangkan Wong kondolek maran niku diwarah ake santri ini beruntung sama tadi bujuni kiai. Jari santri ini wapi ngomong ngoten niku. Bapak nopo? Mungkin dia punya perkiraan, punya ikatan ini bangga karena suaminya menjadi kiai karena suaminya menjadi orang yang karomah, salaman diambung tangani, akeh wong ngekei duit dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Lu ternyata Kiai Akmas mboten ngoten pandangane. Iku elek ngono iku. arti nek islah mendamaikan antara salah satu pihak, dua pihak yang bertikai, ojo nyebutno kaapiane salah si jini. Keliru iku. Lek katene islah elek no, Sing salah si cini, yo ya opo sing sekirane musuh iki iso rendah hati, iso murah hati, mergo metu saking kasih sayang. Seakan delok musuh nih sing kaya iku. Masya Allah. Teliti ke Akmas nih. Jadi santri sing ngomong keapian ke Akmas justru no nang ke Akmas. Mesti ini ndak ngono. Kaelean anik Akmas kandano. Semelas-melas no. yo ya opo sing sekirane? ibunya ini ki iso monang ada keadaan kayak akma. Lu sampai sak monten soke parna. Pentingan itu yang gak ada ilmu niku. Akhirnya nang ini niku diusir mergo keliru cara memberi informasi. Wis wis wis wis minggir kon. Ngalem niku malah keliru. Mestine Ya Akmas niku aja disebut Nabi, eh, sebut no elek nggih panjenengan Ki Akmas niku anu ngeten-ngeten dadi sak niku njaluk sepurut tok nek katene ya apa ya jangan kebaikannya yang disebut. Wong barangan wong si panas disebut no kebaikannya. Yo ya mental. Padha karu geni disiram bensin, akhirnya ditambah kobong. Mulai niku santri niku ndak tahu di kongkon nangge Mas. Aku le ndak kati ngongkon awakmu. Aku lek ngongkon kon, kon kecintaan nang aku. Kebagusan kon aku. Akhirnya informasi yang disampaikan terlalu berlebih-lebihan. Sehingga informasi yang berlebih-lebihan tentang seseorang itu akan menimbulkan momen sing elek kang wong sing ndak senang. Lho niku lho, kepandaian itu perlu dipakai disertai dengan dorongan akhlak yang mulia, akhlak sing tinggi. Insya Allah tadi wong niku ndak bakal dimusuhi wong. Kok dene ceritane ki Akmas niki. Mboten gelem ki Akmas niku diapi diapikaken mboten gelem. Karena beliau sadar tidak semua orang itu mencintai Kiai Akmas. Di balik orang yang mencintai itu juga ada orang yang membencinya. Nah, sak menten sokip warna mantan mugo cerita sak juil saking tiang-tiang soleh tiang tinggang ingkang bagus menikah sakit manfaat kangi kula sopan panjenengan stoyo, mugi-mugi kulo mbek sampean iso niru sing api-api sing elek-elek monggo titoi. Sohib warna ingkang kulo hormati, mungkin hanya ini sumbangan kata-kata saking kulo ingkang bisa menemani keadaan-keadaan panjenengan lengang, sunyi, senyap, mandar mungkin kita terus barengi hati kange ibadah nang Gusti Allah, kangge ngedoi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang dapat perubahan dari hal yang kurang baik menuju hal-hal yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala monten nopo engkang dalam aturake salalebate dalam nyun pun pangapunten. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.